Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amala, amalnya. Allah tidak pandang siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya Allah tidak lihat siapa yang paling banyak ilmunya Allah tidak lihat siapa yang paling banyak hartanya Allah tidak pandang siapa yang paling tinggi jabatan kuasanya tapi yang dilihat Allah innallaha la yanzuru ila ajsamikum Allah tak melihat badan tubuh kamu wala ila suarikum tidak melihat rupa wajah kamu walakin yanzuru ila qulub yang dipandang Allah qulubikum hati kamu wa a'malikum dan amal kamu illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman apa itu iman at-tasdiqu bil qalbi dibenarkan oleh hati cukupkah hati saja tidak al-iqraru bil lisan diucapkan dengan lidah maka bersyahadat bagi yang muallaf masuk Islam disaksikan selesai salat Jumat ini kata pengurus masjid jangan pulang karena kita menyaksikan ada saudara kita yang akan bersyahadat lalu ditanya apakah engkau bersyahadat karena ada paksaan tidak apakah karena hanya ingin menikahi muslimah anak orang Islam tidak lalu kenapa karena kesadaran maka disaksikan semua orang beriman dia berkata asyhadu alla ilaha illallah cukupkah hanya itu tidak karena banyak yang percaya kepada Allah tapi menolak Muhammad maka disertai dengan asyhadu anna muhammadan rasulullah itu yang diulang dalam azan itu diulang lagi dalam iqamat itu yang diulang lagi dalam tasyahud awal itu juga yang diulang lagi dalam tasyahud akhir bahkan dalam ucapan zahir dan batin kita tetap menyertakan dia tak nampak di pelupuk mata tapi kita ucapkan salam kepadanya Assalamualaikum ya Rasulullah lalu kemudian setelah orang beriman tak cukup hanya hati disertai dengan lidah wal amalu bil arkan anggota tubuhnya ikut beramal illalladzina amanu orang beriman dia tidak masuk dalam yang rugi lalu setelah itu barulah Allah berkata wa amilus salihat orang-orang yang beramal soleh orang selalu menyangka amal soleh itu puasa maka banyak puasa Senin Kamis orang menyangka amal soleh itu zakat maka dia banyak bayar zakat fitrah, zakat mal orang menyangka amal soleh itu adalah baca Quran khatam Quran, betul, tidak salah itu semua amal soleh tapi makna amal soleh yang umum adalah semua perbuatan yang dilandasi iman atas nama Allah